Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa Kita meneruskan kita <clears throat> Al-Fusul fi Sirati Rasul asal-asal di perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dari Sunan Imam Ibnu Katsir rahimahullah Masih kita di pembahasan peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung kita teruskan Itu perang Ghazwatul Dzati perang Datu Riqaq. Sebutkan ada permasalahan lewat bahwa ini terjadi di bulan Jumadil Ula tahun yang keempat Hijriah. Dan yang benar, Allah alam terjadi dua kali. Sebagaimana dirajikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam satu maat. Ya demikian. Terjadi dua kali. Yang satu ini juga yang satunya lagi yang setelah perang kondak. Jangan kita sebutkan. Masih dalam permasalahan perang ini, Zatul riko dijuluki Zatul riko kenapa? Hariko ya karena mereka membalut kaki-kaki mereka. Yalufuna ala arjulim. Membalut kaki-kaki mereka itu dengan kain-kain. Karena mereka terluka kaki-kakinya itu. Lubang-lubang akhirnya dibalut kaki mereka. Ini juluki Zatul riko ya pemilik riko jadi balutan-balutan yang karena luka-luka yang terlubang. Eh. Kemudian disebutkan tentang permasalahan bahwa di situ disyariatkan sholat khauf. Tapi oleh alam ya, yang benar adalah setelah barang usfan itu yang disebutkan. Ya, masih dalam bahasa ini. Berikutnya Allah Taala yang berkata yang Katsir Rahimahullah taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala mengatakan dan ini adalah sahih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasilan baina Dojenan wa Usban. Nabi SAW beliau turun antara daerah Dojenan, Dojenan dan Usban. Antara Mekah dan Madinah. Muhasiran al-musyrikin, mengepung orang musyrik Faqala musyrikin, orang-orang musyrik mengatakan, "Inna li semuanya untuk mereka itu suatu sholat sholat itu bagi mereka ya habu ilahi, lebih mereka cintai min abnaihim wa, wa Karim dari anak-anak laki mereka dan perempuan-perempuan mereka. Ya, perawan-perawan mereka, anak-anak gadis mereka atau anak-anak perempuan mereka. Itu lebih mereka cintai daripada anak-anak mereka. Ajma'u amrakum, Kumpulkan perkara kalian dan kita fokuskan kekuatan kalian. semua milu alaihim mailatan wahdah. Kemudian serang mereka. Condong pada mereka ini serang mereka dengan sekali serangan. Ketika mereka itu sholat sikat saja. Baca Jibril alaihissalam akan datang mereka Jibril alaihissalam. Amaruhu maka beliau merintahkan Nabi SAW si sima bahu Nisbain untuk membagi sahabat-sahabatnya dua kelompok Quran hadis Kemudian sebuah hadis Rawahu Nasai Wa berkata Imam Nasai dan Tirmidzi maqala hasan sahih dan berkata di sini hasan sahih dan sahih. Ya. Ya. Wafat oleh bila khilaf dan telah diketahui tanpa perselisihan disebutkan oleh Ibnu Anak Usmata Usman, sebenarnya perang Usman ini karena Ba'dal Khandaq setelah perang Khandaq, perang Khandaq atau perang Ahzab. Setelah Ahzab itu menerangkan perang perang Khandaq ini, parit dikepung Madinah oleh orang Quraisy, juga orang-orang musyrik sekitar Madinah dikepung. Ingin dihancurkan Islam dari dasarnya. Jalan jauh mereka nemu. Ya, ini saya panjang. Ya. Kemudian Allah cerai, cerai berikan mereka itu. Sampai kedinginan mereka. Orang-orang kafir Quraisy itu karena Allah kirimkan rihan angin yang tidak mereka lihat, dan mereka tahu. Nah, ini setelah kondak. Kapan itu Syawal tahun yang kelima. Ya itu. Jadi sebenarnya itu adalah perang yakni e, eh, disyariatkan yakni sholat khauf itu setelah perang kondak bukan di saat ini. Bukan di Jumatil Ula tahun yang keempat ini bukan. Fakta ada, maka mengandung konsekuensi yang demikian ini anadah tariko semuanya daturiko itu pada serahnya. Ah itu. Berarti daturiko itu bukan bukan ini bukan tapi juga dalam masalah ini apa? Bahwa ada dua kejadian. Tidak ada uh, tidak ada masalah kalau kemudian terjadi dua kali. Nah itu itu yang lebih tepat. Ya jadi perang Dautul kok ada dua. Bisa dia setelah perang Ahzab atau Kondak bisa ini yang kita bicarakan ini. <clears throat> ya jadi berarti kesimpulannya Dautul ini setelahnya setelah tahun yang kelima Bal ba'da Khaybar, bahkan setelah Khaybar. Khaybar itu kapan? Khaybar itu adalah tahun yang ke-7 di bulan Rabiul Awal. Ini Abu Hurairah itu masuk Islam setelah ini. Bayangkan Abu Hurairah itu dia ikut perang Khaybar ini tahun yang ke-7. Jadi awal-awal tahun Muharram Safar Rabiul Awal kan itu. Tapi ilmunya bagaimana? Jadi kita Mengetahui dari, dari tarikh ini mengetahui bagaimana kesungguhan orang belajar sungguh-sungguh doa Nabi SAW Ada demikian. Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal dari umat ini. Bukan berarti yang paling mulia, bukan. tapi paling hafal. Itu pun dia masuk Islamnya setelah Khaybar atau dia mengikuti perang Khaybar. Itu tahun ke-7. Nabi meninggal tahun ke-10. Menunjukkan bagaimana dia berusaha bersungguh-sungguh sampai dalam keadaan lapar. Ya, ini. Ya. Bahkan setelah perang Khaybar. Wa dari dzalika anna Abu Musa al Ashari dan menguatkan demikian itu. Ini demikian ulama itu mau menyebutkan suatu pendapat didukung dengan pendapat-pendapat. Yang menguatkan demikian itu semuanya Abu Musa al-Asy'ari wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma syahidah, keduanya menyaksikan ya perang ini. Perang Khaybar ini tahun 2007, tahun Rabiul Awal. Ama Abu Musa dan Abu Musa al-Asy'ari, ya Abu Musa al-Asy'ari, al-Asy'ari itu suku yang ada di Yaman. Fafi ini, sebagaimana dalam saya bukan dari saya Muslim. Anu dari beliau, anahu syahidah Rasulullah dari Riko. Sungguhnya beliau mengatakan aku menyaksikan. Yani, sungguhnya dia menyaksikan perang Datu Riko ini. Wa anahum kanu yalfuna ala arjulihim. Sungguhnya mereka membalut, mengikat di kaki-kaki mereka al khirok, Ya kain-kain. Lima nakibat ya lama nakibat ketika nakibat sebutkan ya nakibat itu adalah luka luka-luka yang ada di kaki nakibat ay rokot, wa takharaqat li kufatan kufatan, yakni berlubang-lubang kakinya itu terluka karena mereka berjalan dalam keadaan tidak ada alas kakinya keadaan berat para sahabat ketika berperang bersama bersama dengan Nabi SAW. Fasumiyat bidarik maka diberi nama dengan itu. Wa amma Hurairah Kemudian bukti yang kedua ada pun Abu Hurairah radhiyallahu fa'an Marwan bin Hakam dari Marwan bin Hakam anahu sa'ala Abu Hurairah. Sehingga dia bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu hal sulaita ma Rasulillah Apakah engkau sholat bersama dengan Rasulullah SAW? Sholat al-khawf, sholat khawf? Qala am Dia mengatakan, iya. Qala mata? Kapan? Qala, maka dia mengatakan, am. Terus berarti Najd. Tahun perang Najd. Ya, yaitu Datu Rikok. Ini tadi. Wadah karena sifat min sifat sholat khawf dan menyebutkan sifat dari sifat-sifatnya sholat khawf, sholat khawf, sholat karena takut, takut karena musuh. Kan itu. Akhrajul Imam Ahmad dan Abu Daud dan Nasai. Pengarang Imam Ahmad demikian juga Abu Daud dan Nasai. Waqad kala dan itu adalah sahih. Waqad kala bahwa ahli tarikh dan berkata sebagian ahli tarikh ya ahli sejarah Inna da da riqa, sungguhnya perang da riqa itu aksar min marah, lebih dari sekali. Inilah yang dirasakan oleh uh, Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Dia menyebutkan di jilid 3 halaman 227 beliau menyebutkan dalil-dalil yang menguatkan seperti itu. Yang kemudian disebutkan ya dulu ala nusrat datu rekok badal kondak yang menunjukkan bahwa perang datu rekok itu setelah kondak adalah demikian demikian. Dia juga disebutkan bahwa daya dulu ala nusrat datu rekok badal khaybar yang menunjukkan bahwa itu setelah khaybar. Setelah beliau mengatakan bahwa ya ghuswatun najat Wa kharaja fi junab jumadil ula min sanah Setelah dia mengatakan yaitu perang najat dan Nabi keluar di Jumadil Ula tahun yang keempat. Ya, sebagian berpendapat bahwa itu adalah lebih dari sekali. Ya. Wahidah kanat qabla khondak yang pertama, yang satu adalah sebelum perang khondak wa ukhra ba'da. Sebagian lagi setelahnya. Kalau itu aku katakan, nah, ini perkataan Ibnu Katsir, ila annahu la yatajih ana shalla fil ula salat al-khauf. Hanya saja beliau mengatakan Ibnu Katsir, tidak Tajih ini tidak tidak cocok untuk kemudian bila beliau sholat di apa yang pertama di ya di Jumatil Ula tahun yang keempat itu. Tidak, tidak bisa. Salatul Khauf. Tidak mungkin kemudian Nabi salat Khauf di waktu itu. Iya. ada salat Khauf memang tidak terjadi di Zatul Riqa yang pertama. Tidak. In hadis anha inama furidat di usfan. Apabila hadisnya sahih sesungguhnya dia itu diwajibkan di usfan, yaitu setelah kondak tahun yang ke-5 di bulan Syawal. Dan itu sahih. Jadi menunjukkan bahwa perang eh, yang di sholat khawf itu adalah setelah perang kondak atau di waktu perang kondak itu. Adapun di datu Rikot tidak. Yang pertama tidak. <clears throat> kemudian karu. kemudian sekali lagi kisah yang lain di perang ini. Ya. Wa qaddakaru anahu kanat minal hawadis fi hadil dan mereka menyebutkan para ulama sesungguhnya di antara kejadian-kejadian yang, ada di perang ini, perang Dzat yang pertama ini, Ya, yang kita rujukan demikian. Yang benar adalah dia ada dua kali. Ini yang pertama. Kejadian yang terjadi di perang ini tahun yang keempat ya di bulan Jumadil Ula ini <clears throat> apa itu? Kisah Jamal Jabir. Kisahnya ontanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam saya bukan saya Muslim sebutkan ini di dalam kitab jual beli kisahnya ini. Ini terjadi di apa? Perang Dzat yang pertama wa dan dia menjualnya min Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW. Ya. Wa bidzalika nadhar. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan maka ini perlu dikritik. Walaupun nanti juga disebutkan ini lebih pantas. Bagaimana kritikannya bahwa kejadian ini terjadi di Jumatil Ula bulan yang keempat, eh tahun yang keempat Li'anna hujan, ja'ana dzalika kata Nabi ghazwati Tabuk. Karena di sana ada yang menunjukkan bahwa perang itu terjadi di perang Tabuk. Ila anna hada ansab. Hanya saja ini lebih pantas. Lama anahu kana qad qutila abuhu bi Uhud. Jadi ini pantas juga untuk masuk di tahun yang keempat. Kenapa? Karena waktu itu bapaknya telah terbunuh. Bapaknya Jabir, Jabir bin Abdullah Abdullah bin Harun terbunuh. Yang kemudian disebutkan bapaknya itu ya diangkat oleh para malaikat dalam keadaan dia di ya ini dipotong-potong badannya oleh orang-orang musyrik sampai tidak diketahui kecuali jarinya. Ya, mereka pada menangis. Ya, kemudian Nabi menyebutkan bahwa dia e, bapaknya ini diangkat oleh para malaikat. <clears throat> ini terbunuh bapaknya api Uhud di perang Uhud. Wa tarakal ahwat, akhwat dia meninggalkan saudara sudah perempuan yang banyak. Akhirnya dia apa? Nabi ketika melihat dia ada bekas menikah, Nabi bertanya, ya Kau menikah dengan siapa? Dia mengatakan kau menikah dengan janda. Halah. tangkiku kenapa engkau tidak menikah dengan perempuan yang masih gadis? Kemudian menyebutkan alasan. Karena dia punya saudara-saudara perempuan yang banyak. Kalau dia menikah sama-sama yang seumur, nanti adik-adiknya tidak ada hormat ya kepada istri dia ini sengaja menikah yang janda supaya punya istrinya itu punya kehormatan sehingga bisa mengatur adik-adiknya masih mungkin kecil-kecilan demikian. Tapi kalau sama-sama seumuran malah main-main, tidak ada wibawa. Ini alasan Jabir bin Abdullah. Radhiallahu ayat ayatasawaja syari'an. Maka dia butuh untuk menikah dengan cepat. Ya. Man yukalifuhuna lahu. Yang bisa mengurusi saudara-saudara perempuannya bagi dia. Nah, oleh karena itu, Ibnu Katsir mengatakan ini pantas juga bahwa kejadian Jabir ini yang menjual ontanya itu jadi modal, perikanan dan sebagainya itu kejadian di tahun ini lebih pantas. Walaupun ada lapan menyebutkan perang kabur. <clears throat> Wa minha di antaranya kejadian di perang ini hadis Jabir Aidon, hadis Jabir juga. Ya. Dalam Sahih Bukhari juga tapi dalam bentuk taklik tidak disebutkan sanad tapi sahih. Aidon juga disebutkan oleh Syalban Sahihan, disebutkan dalam Sunan Abu Daud. Firajul alladhi sabau imra'atahu. Ya, kejadian yang ada di perang itu ada seorang lagi yang mencerca istrinya, fahalafa, maka dia pun bersumpah la konna daman min ashabi Muhammadin. Dia bersumpah untuk menumpahkan darah dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini dia bersumpah bernadar istilahnya mungkin untuk membunuh sahabat Nabi. Sebutkan dalam Sunan Abu Daud secara lengkap itu, ya, sebutkan dalam yang Sunan Abu Daud bahwa ada seorang yang dia itu mendapati istrinya. Hmm, sebutkan Pak Asaba rajulun imra'ata rajulun minal musyrikin. Ada seorang laki-laki mendapati istri, ya, ada seorang laki-laki mendatangi istri orang lain dari orang musyrik. Maka dia pun bersumpah untuk tidak berhenti sampai menumpahkan darah sahabat Nabi SAW. Syaratnya adalah hasan sorry. Dan dia bersumpah akan membunuh sahabat Nabi. Fajar lailan maka dia, dia pun datang di malam hari. Wakat arsada Rasulullah SAW Rasul ini Nabi telah mengirim ya Rabi'atan yakni mata-mata mengirim mata-mata secara sembunyi-sembunyi lil muslimin untuk kaum muslimin minal adu dari musuh memata-matai jasus ya untuk orang-orang musyrik ya, untuk memata-matai musuh. Wahuma keduanya adalah Abbad bin Besar wa Ammar bin Yasir radhiyallahu Ini mengirim Abbad dan Ammar. Kemudian fadaraba Abbad bin Bishr maka orang musyrik tadi yang bersumpah ini tadi maka dia memukul Abbad bin Bishr bisam dengan dengan anak panah, ini yani membidik dengan anak panah. Wa waqa'imun dia dalam berdiri sholat Fanazahu maka dia lepas, lepas dia cabut. Walam yuqtil salatahu, dia tidak membatalkan salatnya. Ini dalam salat yakni dipanah, diambil panahnya tetap meneruskan salat. Hatta rasakahu bi salasa asum sampai di ya dibidik tiga kali. Bidikan dengan panah. Walam yang sholat bin hatta salam, maka dia tidak meninggalkan sholatnya sampai dia salam. Wa ambah sahibuhu. Nah, maka sahabatnya pun memberikan peringatan. Faqala, maka dia mengatakan subhanallah. Hala tadi. kenapa engkau tidak memperingatkan aku ketika aku sholat tadi? Faqala maka dia mengatakan sahabatnya ini ya, ini kuntu fi surah ya disebutkan. Ya, kenapa? Ya. Engkau tidak memberikan peringatan kepada aku. Faqala maka dia mengatakan ini kuntu fi surah. Ya kenapa kamu kok tidak memberikan peringatan kepada aku untuk melindungi aku atau bagaimana? Maka dia mengatakan, aku sesungguhnya di dalam suatu surat Pakar itu an aku tidak suka untuk memotong surat tersebut, membaca Al-Quran ketika surat tersebut. Tapi saya di sini belum mendaikan, ya, belum Sebagai Sebagian mengatakan di sanadnya wakidi di sini ada, ya, sanadnya ada wakidi yang itu makruh. Tapi dalam susunan Abu Dawud tadi disebutkan demikian. Siapa yang menyesuaikan? Eh, bisa jadi. Ya. Tapi seorang kalau dalam keadaan sholat tidaknya, kalau dia itu dipanah dan sebagainya itu, untuk kemudian ya melindungi dirinya kan demikian. Kemudian berikutnya juga ada kejadian lagi. Wa minha di antaranya adalah <clears throat> hadis Gauras bin Haris. Ya, ini kisah yang terkenal ada dalam Radu Solihin di dalam pembahasan tawakal. Ya, tentang masalah tawakal. Yang Nabi SAW waktu itu <clears throat> dalam keadaan tidur, kemudian ada musyrik mengambil pedangnya. Hadis Gauras bin Haris alladhi hama bi Rasulullah dia, itu ingin dengan sungguh-sungguh kepada Rasulullah SAW bahwa qail dan Nabi dalam keadaan pailulah tidur siang tahta sajarah di bawah pohon Fastalah sayfahu kemudian dia pun mengambil pedangnya Nabi wa arada darbau ingin untuk memukul Nabi. Fasaddahu Allah anu maka Allah menghalangi dia. Wa huwa bisa dulu tangannya terbelenggu, tertahan. Fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi maka Nabi pun beliau bangun dari tidurnya. Pada sahabat yang memanggil sahabat-sahabatnya. fastawa ilaihi kemudian mereka berkumpul kepada Nabi. Fa'akhbarahum anhu. Maka Nabi mengabari mereka tentang Gauras bin Haris ini. <clears throat> Wa mahama bihi Gauras min qadri. Dan apa yang diinginkan Gauras untuk membunuh Nabi. Fama hadha bersama dengan ini. Kuli semuanya atlabahu. Wa afanhu sallallahu Nabi melepaskan dia dan memaafkan dia. Ya demikian. <clears throat> Wahada Nabi fi ghazwati Dzatiriqah dan ini adalah di perang Dzatiriqah yang kita bicara ini. Ila anha alati badal Khandaq hanya saja yang setelah Khandaq ya tadi tahun yang kelima tadi kama akhrajahu sebagaimana keluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi ini dalam Bukhari dan Muslim. Menyebutkan setelah Khandaq. Al Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan ulama sebagian mengatakan tidak tidak masalah kalau kemudian terjadi dua kali. Ya tidak apa. Ya mungkin dua kali terjadi. Tidak masalah. Di riko ini dan setelahnya. Ada Jabir boleh menyebutkan kalau beliau mengatakan Akbarna ma Rasulullah SAW Kami datang bersama dengan Rasul SAW Hatta ida kunna diriko Sampai ketika kami di riko, Kala kemudian mengatakan kunna idha ataina ala sajarah apabila, apabila kami mendatangi pohon dolilah yang di itu ada naungannya Taraknaha li Rasulillah. Kami tinggalkan pohon itu untuk Rasulullah SAW. Allah kemudian Jabir mengatakan Fajar Rasulullah minal musyrikin. Datang seorang lagi lagi dari orang musyrik. sayfu Rasulillah mu'allakun bisajar. Dan pedangnya Rasulullah SAW tergantung di pohon. Fa'akadha sayf maka diambil pedang. tahu, Kemudian dia pun ya menghunuskannya. Faqala maka berkata di Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Atau khawfuni Qala la. Apakah kamu takut padaku? Nabi mengatakan tidak. Qala, yang menahu kami ini?" Siapa yang menghalangi engkau dariku? Qala Allah. Allah. Ya, maka dia pun terjatuh disebutkan. Orang musuh ini. Qala fatahaddadahu ashabu Rasulillah. Maka para sahabat Rasulullah SAW mengancam dia. Fa'amada saif wa alaqahu. Ya, maka Nabi pun menutupkan pedang itu dan digantungkan. Qala kemudian dikatakan, panu, dia bisalah." Maka dipanggil untuk mereka sholat. Rasulullah bi ta'ifah rakaat ini kemudian sholat satu kelompok ya dua rakaat semata akharu kemudian yang satu kelompok ini mundur ke belakang. Ini tata cara sholat khauf. Wa sholat bi ta'ifah ukhra rakaat ini kemudian sholat dengan kelompok yang lain yang tadi berjaga-jaga ya dua rakaat juga. Wa ilor ilor ilor ilor Rasulullah SAW dan adalah untuk Rasul SAW alaihi arba rakaat. Nabi berarti empat rakaat. Walil kaum rakaatan dan untuk kaum ini ya masing-masing dua rakaat ya demikian. Ya kesimpulan tadi tidak terhalangi untuk kemudian dua kali ya kejadian eh, kepada Nabi SAW yang mau dibunuh orang musyrik ini. Walau di muslim ini lafaznya imam muslim. Ini selesai akan masuk nanti ya perang Badar Sumur. Di sini subhanallah wa bihamdihi ada wa bihamdihi